haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh dengan keberkahan ini di tempat yang penuh dengan naungan rahmatnya Allah dan di tempat yang insya Allah di sini sedang diturunkan rahmat, keberkahan, karunia dan semuanya yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita insyaallah. Mari kita lanjutkan pembacaan Kitabul Hikam yang biasa kita baca di masjid ini setiap hari Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu man ahabba ayyusafa bima laysa indahu minal khair wa kariha ayyuzkara bima fihi minasyar fa'alam annahu mura'in Barang siapa yang dia suka disifatkan dengan kebaikan tapi kebaikan itu tidak ada pada dirinya wa kariha ayyudhkara bima fihi minasyar dan dia tidak suka apabila disifatkan dengan keburukan padahal keburukan itu ada pada dirinya fa'alam annahu mura'in maka ketahuilah orang yang semacam itu adalah tukang riak jadi tadi pengertiannya orang yang senang disifatkan dengan kebaikan padahal kebaikan itu enggak ada pada dirinya. Disifatkan sama orang ini orang masya Allah ya sehari hatam Quran dua kali misalkan padahal saat lembar aja enggak ngaji dia dia senang disifatkan seperti ini maka dia itu adalah tukang riak atau dia nggak suka disebutkan keburukannya padahal memang keburukan itu ada pada dia ini orang nggak pernah jamaah di masjid nggak pernah datang ke pengajian dia marah disifatkan seperti itu padahal sifat itu ada pada dirinya maka orang yang semacam ini dia itu adalah tukang riak tukang riak dia itu Ria itu definisinya beramal bukan karena Allah akan tetapi mengharapkan kedudukan di mata makhluknya Allah. Nah, orang yang suka dipuji berarti dia itu fokus utamanya itu adalah kedudukan di mata manusia bukan kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia senang sama pujian. Padahal kalau kita lihat bukan berarti kalau orang itu sudah dipuji oleh orang lain berarti dia orang baik, belum tentu. Saya sering kasih permisalan Fir'aun Fir'aun itu yang gak cuma dipuji, disembah Tapi di mata Allah dia bukan orang yang baik Uwais Al-Qarni kebalikannya dicaci dicaci maki dihina dianggap gila Uwais Al-Qarni tapi karena dia itu punya kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sama Allah dimuliakan bahkan kata Nabi nanti di hari kiamat banyak orang yang masuk ke dalam surga karena syafaatnya Uwais Al-Qarni Luar biasa. Makanya orang itu jangan nganggap dirinya itu hebat kalau dipuji orang lain dan juga jangan menganggap dirinya itu rendah kalau dihina oleh orang lain. Kita juga jangan nganggap seseorang lain. Ada orang sering dipuji-puji, oh berarti orang ini hebat, belum tentu. Ada orang sering dicaci maki, Oh berarti ini orang rendahan juga belum tentu. Yang menentukan dia itu orang mulia atau orang hina yang berhak cuma Allah Subhanahu wa taala. Katakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman Jangan kamu itu mensucikan diri kamu karena sesungguhnya Allah itu mengetahui siapa orang yang bertakwa nah fala anfusakum jangan kamu sucikan diri kamu di dalam kitab tafsir Al-Mawardi itu memiliki lima makna makna yang pertama apa yakni la tumadihu maksudnya apa jangan kamu memuji diri kamu sendiri. Orang yang suka memuji dirinya sendiri berarti orang nggak nggak ada yang pernah memuji dia. Makanya dia memuji dirinya sendiri. Datang sholat jamaah di masjid subuh. Jam 6 saat kampung sudah tahu semua kalau dia sholat subuh di masjid. Saya ini agak ngantuk badan habis sholat subuh di masjid Cerita sak kampung tahu semuanya. Ini orang yang suka memuji dirinya sendiri. Kenapa? nggak ada yang pernah memuji dia soalnya. Sholat tahajud di rumah Pagi tahu semua satu kampung kalau dia malamnya tahajud. Ketemu sama orang tanya ini muka saya kelihatan ngantuk enggak? Iya kok kelihatan ngantuk. Iya tadi mama habis tahajud soalnya. Wah caranya untuk memuji diri sendiri luar biasa. Banyak. Sodakoh 5000 rupiah masuk dalam koran. Padahal kekayaannya miliaran misalkan. Nah, ini jangan suka memuji diri sendiri. Fala anfusakum itu bisa juga diartikan la ta'malu bil ma'asi wa taqulu na'malu bitta'ah jangan kamu itu berbuat maksiat dan kamu mensucikan dirimu sendiri dengan mengatakan ini perbuatan taat perbuatannya maksiat tapi dianggap perbuatan taat Tidak boleh Fala tuzaku anfusakum, jangan mensucikan diri kamu sendiri. Jadi kalau perbuatan maksiat dianggap taat itu gambarannya Contohnya seperti ini, dia sombong Sombong memang niat untuk sombong Bukan niat untuk tahadud bin ni'mah Tahadud bin ni'mah itu menceritakan nikmat Allah Tapi orientasinya kepada Allah Namanya tahadud bin ni'mah Tapi kalau sombong Itu memang benar dia menceritakan nikmat supaya diagungkan oleh orang lain. Nah, jangan kamu itu ketika sombong, saya ini maksudnya bukan itu, biar orang-orang itu niru saya. Sombong cerita, saya ini sehari ngasih makan orang ya kurang lebih 40 orang lah. Sombong. Kamu jangan sombong. Enggak, enggak sombong. Niat saya itu tahadud bin nikmah supaya orang itu niru kepada saya. Nah, keliru ini. Dan falatuzakku anfusakum itu bisa dimaknai juga Idza amilta khairan falatakul amiltu kadza wa kadza. Kalau kamu itu berbuat kebaikan jangan dilebih-lebihkan atau jangan cerita-cerita sama orang lain. Berbuat kebaikan yang sholat tahajud, yang sholat berjamaah di masjid jangan diceritakan kepada orang-orang lain. Wa yahtamilu rabi'an saya juga makna yang keempat La tubadilu hakum hasanan wa munkarakum ma'rufan. Jangan kamu menganggap perbuatan jelekmu itu baik dan perbuatan mungkarmu itu adalah perbuatan yang diajarkan oleh Allah. Kemudian perkara makna yang kelima la tura'u bi amalikum al makhlukin litakunu indahum azkiyaa. Jangan kamu itu beramal karena makhluk sehingga kamu itu dianggap di sisi makhluk adalah orang yang suci. Makanya ayatnya fala tuzakku anfusakum. Itu maknanya ada lima tadi mensucikan diri sendiri itu maksudnya apa? Bisa jadi beramal dengan pengen disebut atau beramal biar dianggap suci Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah mengetahui siapa orang yang benar-benar bertakwa. Ya kalau amal ya ikhlas karena Allah, jangan karena makhluk. Kalau beramal karena makhluk ya enggak sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya saudara di Surabaya. Kirim surat gimana kabar Surabaya? Harga kain sekarang berapa? Harganya baju tak takwa sekarang berapa? Tulis surat. Alamatnya dikirimkan ke Jakarta. Kira-kira sampai enggak? Enggak sampai kan? Kita sujud niatnya untuk Allah tapi dikirimkan untuk makhluk. Apakah sampai kepada Allah? Enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang riya. Eh jangan bangga apabila dipuji. Orang muji orang lain itu katakan oleh Nabi anna rajulan madaha sahiban lahu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ada seseorang memuji temannya di depannya Nabi. Kata Nabi, "Wailak, qata'ta unuqah." celaka kamu kamu tadi sudah memotong lehernya dia Nah, kalau orang itu dipuji-puji, nanti akhirnya timbul bangga diri. Kalau timbul bangga diri, timbul ujub, bersihkan penyakit ujub ini yang susah. Bersihkannya itu susahnya setengah mati. Kita di dalam masyarakat, dalam kampung giat dakwah dan ada orang yang muji-muji di depannya kita ya, mujinya di depannya kita. Itu ya si fulan ya, luar biasa kegiatan dakwahnya, banyak orang yang masuk Islam karena dia, banyak orang yang datang ke masjid karena dia. Ini secara tidak langsung yang memuji ini sudah memotong lehernya orang yang dipuji. Ya hadis-hadis masalah memuji itu Luar biasa. Ada juga dari Atok bin Abi Rabah. Karena rajulun yamdahu Ibnu Umar. Ada seseorang pria memuji Abdullah bin Umar. Anaknya Sidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah Faja'ala Ibnu Umar yaqulu hakadha yahthu fi wajhi at-turab. Kemudian Ibn Umar ketika dipuji ini kita kalau kira-kira dipuji orang gimana responnya kita? Senang kan kalau dipuji orang? Walau perlu tiap hari main ke sana kita. Biar sering te dengar terus pujiannya. Ini orang yang suka memuji orang ini ada Ibn Umar. Abdullah bin Umar dipuji sama orang lain, diambilkan tanah disiramkan ke mukanya. Sambil dia berkata, idza ra'aitumul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayaqul idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim at-turab Ibn Umar kalau ada puji ambilkan tanah lemparkan ke mukanya Aku dengar Rasulullah pernah ngomong kalau kamu itu ketemu dengan orang yang suka muji-muji orang lain ambilkan tanah lemparkan ke mukanya Kenapa? Pujian bahaya. Disanjung, sanjung, sanjung, sanjung, sanjung terus jatuh lama-lama. Jatuh. Timbul perasaan riak. Timbul perasaan kepengen dihormati. Kita aja, kita aja kalau misalkan pernah mengalami ya. Hidup bermasyarakat tentu ada yang hormat, ada yang nggak hormat. Pasti gitu. Kemudian datang orang muji kita. Kamu itu ya betul-betul luar biasa. Semua orang hormat sama kamu. Keesokan harinya kalau kita lihat orang yang tidak hormat sama kita, perasaan kita lain. Pada sebelumnya itu biasa. Kenapa? Pujian ini efeknya luar biasa bahayanya di dalam hati. Oleh karena itu jangan suka kalau dipuji, juga jangan suka gampang memuji orang lain. Jangan gampang-gampang memuji orang lain. Kenapa kita nggak tahu isi hatinya? Kadang-kadang kalau sudah memuji orang lain, di mata saya dia itu adalah seorang walinya Allah. Itu orang itu itu pasti wali itu. Padahal habis dikasih uang, makanya dibilang wali. Coba nggak dikasih uang, dibilang gali mungkin. Nah, jangan gampang memuji orang lain. Kalau kita tuh mau memuji orang lain, itu cara ngomongnya insya Allah orang itu orang baik. Itu tidak apa-apa itu. Tapi ngomong, weh itu wali itu. Ada orang dulu ceramah, itu ilmunya seperti lautan. Padahal mungkin ilmunya cuma sak lepek tok mungkin. Dibilang ilmunya seperti lautan. Nah, jangan gampang-gampang memuji orang lain. Kalau mau kita itu memuji orang lain, itu kita mengatakan apa? Insya Allah dia itu orang yang baik. Kemudian juga jangan sampai kita itu memuji orang yang nggak pantas untuk dipuji memuji orang yang fasik. Jangan. Ada orang kita tahu dia bukan orang yang benar. Tapi kok loman sering baik sama kita. Terus kita puji-puji, tidak boleh. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza mudihal fasik, ghadibar Rabb wa tazzali kalau dipuji orang-orang yang fasik, maka ghadibar Rabb, Allah akan marah. Wahtazza lidzalikal arash dan akan berguncang dengan kemarahannya Allah itu aras-arasnya Allah. Kalau dipuji orang yang fasik. Ini orang betul-betul baik, dermawan. Kita itu sudah disumbang macam-macam Majelis kita disumbang, ini disumbang, dibangga-banggakan. Padahal koruptor orangnya maling. Ini pujian-pujian ini mendatangkan kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak orang yang fasik dipuji. Pencuri kok dipuji, tidak layak. Maling kok dipuji, tak layak. Perampok dipuji, tak layak. Pezina dipuji, tak layak Orang berzina, orang kalau berbuat zina, sedangkan dia itu sudah pernah menikah, atau dia itu mampu untuk menikah, kok dia itu berbuat zina, jadi dia sudah pernah menikah, dia berbuat zina, atau dia dalam ikatan pernikahan, dia pernah menikah itu baik sudah cerai atau masih dalam ikatan pernikahan, kok orang itu berzina, itu kalau di dalam syariat Islam, dipendam separuh tubuhnya, dilempari batu sampai mati. Justru yang aneh sekarang ada orang pezina, namanya itu zina muhson. Orang yang sudah melakukan zina muhson gak layak hidup di dunia ini. Lalu sekarang pezina malah dilulukan, pasang fotonya di rumah kita poster anak-anak kita yang muda-muda ada artis pezina dipasang fotonya konser didatangi konsernya ini termasuk mengagungkan orang yang fasik. Kalau jangan-jangan dia itu sudah tobat, tahu dari mana dia tobat? Nah, jangan mengag pernah mengagungkan orang yang fasik karena itu mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh kata-kata Nabi, kalau umatku ini sudah takut berkata kepada orang yang zalim ya zalim idza habbat ummati antakula li zalim ya zalim kalau umatku ini sudah takut berkata sama orang yang zalim eh kamu itu zalim berarti sudah hancur urusan dunianya dan akhiratnya kira-kira sekarang masyarakat kita gimana berani nggak bilang sama orang yang zalim sekalipun dia itu kayak eh kamu zalim berani enggak Justru yang sekarang yang dipuji itu orang yang punya uang. Pokoknya punya uang dipuji. Mbok dia itu maling, rampok, makan harta riba, utang ngemplang tidak bayar. Itu dipuji kalau zaman sekarang. Tak berani, jarang ada yang berani. Eh, dolim itu. Kebalikan hartanya orang lain. Jarang. Berarti makanya kalau umatnya Nabi Muhammad di zaman akhir ini semakin merosot merosot merosot ya pantas loh kualitasnya seperti itu kok. Ya jangan gampang memuji juga jangan seneng. Memang gampang dipuji juga jangan seneng apabila dipuji dan disanjung-sanjung oleh orang lain. Dalam kitab Ihya itu diceritakan Ulama itu katakan ada kalau ada orang yang ngomong sama kamu, ni'mar rajulu anta. Kamu itu orang yang luar biasa. Fakana ahabba ilaika min ayyuqala laka bi'sar rajulu anta. Kalau ada orang yang ngomong sama kita, kamu itu orang yang baik. Selayaknya kita tuh jawab sama dia, kamu orang yang buruk. Mau apa memuji saya? Orang yang suka muji orang lain itu ciri khas penjilat itu suka muji-muji. Ciri khas penjilat. Dan apabila ada orang memuji kita dengan kebaikan yang tidak pernah kita perbuat, suatu saat dia akan kalau dia marah sama kita, dia akan mencaci maki kita dengan kesalahan yang nggak pernah kita perbuat. Hati-hati. Makanya jangan senang dipuji-puji oleh orang lain. Apalagi kalau kita tahu pujiannya itu nggak ada pada diri kita. Lain halnya kalau orang yang dipuji itu orang yang baik. Nabi Muhammad juga dipuji, tapi Nabi Muhammad nggak ngelempar tanah kepada orang yang memujinya. Kenapa? Mujinya itu niatnya baik dan yang dipuji memang pantas untuk dipuji, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau gampang memuji. Tapi kalau yang kita puji orang yang soleh, orang yang tawadhu, kita puji nggak ada masalah. Imam Abu Hanifah itu lewat depannya orang-orang pesuruh orang ngomong ini loh orang yang setiap malam nggak pernah tidur beribadah kepada Allah. Padahal Imam Abu Hanifah waktu itu setiap malam setengahnya untuk tidur, setengahnya lagi untuk ibadah. Itu ketika dengarkan itu, ya Allah, orang-orang itu muji saya. Dianggapnya saya ini ibadah. Sepanjang malam, padahal ibadah saya itu cuma setengah malam aja. Mulai malam ini saya harus ibadah sepanjang malam. Nah kalau yang dipuji orang yang model begitu nggak ada masalah. Justru kita ini kalau dipuji bukan tambah semangat, tambah lupa. Ini orang ya sodako terus ini kita kalau dipuji sering sodakoh, kira-kira kita bersih sodakoh apa anda? Ya enggak. Sudah dipuji, enggak usah sodakoh, kan sudah dapat pujiannya. Malah berpikiran seperti itu. Karena itu poin yang pertama, orang yang suka disifati dengan kebaikan, padahal kebaikan itu tidak ada di dalam dirinya, dan juga dia tidak suka disebutkan keburukannya padahal keburukannya itu ada pada dirinya tidak mau dikritik istilahnya seperti itu tidak mau dikritik kamu itu salah begini begini begini begini gak mau marah kamu itu siapa kok berani ngeritik-ngeritik saya saya itu sudah tahunan di sini ini repot kalau ketemu orang yang model begini. Tidak mau dikritik, tidak mau diingatkan. Mintanya cuma dipuji-puji, mintanya itu cuma disanjung-sanjung. Ya susah kalau ketemu orang yang model begini. Ceritakan semua orang itu layak untuk mendapatkan kritikan. Ada seorang ulama, seorang ulama Tarif bin Abdullah bin Syakhir itu bertemu dengan seseorang pejabat muhalab. Dia pakai jubah yang bagus, kemudian jalannya sombong. Kemudian diingatkan sama ulama ini. Ulama zaman dulu tuh ingatkan pejabat berani. Kalau ulama zaman sekarang belum tentu berani ingatkan pejabat. Ingatkan, eh ya Abdullah, hei eh, hambanya Allah. Kamu tahu enggak jenis jalan model begini ini ini dibenci sama Allah dan dibenci oleh Rasulullah. Pejabatnya balik, eh amma ta'rifuni? Kamu enggak kenal sama saya. Kata ulama, eh, oh aku kenal, kenal banget sama kamu. Kenal, sangat kenal kanut fatun madhirah. Kamu itu dulunya berasal dari mani yang menjijikkan. Wa akhiratuka jifatun qadharah. Dan nanti kamu itu bakal jadi bangkai yang busuk. Wa anta baina dzalika tahmilul adharah. Dan engkau itu sepanjang hidupmu itu selalu membawa kotoran di perutmu. Apa yang mau dibanggakan? Langsung pinggir. Lama langsung pergi dan meninggalkan cara berjalan yang menunjukkan kesombongan kritik. Berani. Akhirnya manusia ini apa yang mau disombongkan? Gak ada yang pantas disombongkan buat manusia ini. Gak ada yang pantas. Kita itu terkadang merasa sedih kalau dicaci dan terkadang merasa bangga kalau dipuji oleh orang lain. Padahal semua itu bukan barometer derajat kita di sisi Allah. para pendahulu kita ulama, para tabi'in, para sadah, sufiyah atau al-alawiyah. Mereka itu menanggapi cacian itu biasa. Bukan cacian itu hal yang memberatkan buat dirinya, nggak seperti itu. Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Abi Talib, bin Husain bin Ali bin Abi Talib cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki saya banyak ini beliau sholat di masjid ketika itu waktu itu di masjid ada orang dari rumahnya orang ini ingat mau beli barang dia mau ke masjid terus dia mau beli barang tersebut bawa uang banyak uang yang dipersiapkan untuk membeli barang itu banyak berangkat ke masjid orang ini sampai di masjid sholat, nah habis itu ke pasar. Sampai di pasar dicari nggak ada uangnya. Wah ini pasti masih di masjid. Yang terakhir ada di masjid itu pasti malingnya. Yang masih ada di masjid. Datang ke sana dilihat ada yang masih sholat di masjid, sholat dengan khusyuk. Datangi sama dia, eh, tidak usah pura-pura sholat, mana uangku? balikkan sini maling pura-pura sholat itu sholatnya dicepatkan dan salam ya kamu maling harta aku kan iya iya kamu jangan bilang sama siapa-siapa berapa tuh, ganti berapa seribu dinar seribu dinar itu ya kalau dikurskan sekarang ya ratusan juta atau sampai mm-an itu satu dinar itu berapa, berapa gram keping emas lalu seribu dinar berapa Padahal emas satu gramnya aja sudah ratus ribu kan emas yang bagus. Akhirnya datang diajak ke rumahnya, nih uang kamu seribu dinar saya pulang. Ambil beli barang itu ambil rumahnya ketemu istrinya. Kamu itu gimana toh? Uang kok ditinggal di ruang tamu? Kaget orang ini. Nah, berarti itu orang itu tadi tidak mencuri dia. Nah, Langsung diambil uangnya Ambil uangnya, datang ke rumahnya yang tadi. Dia sebelum dia ngetuk rumah yang orang tadi itu, yang di masjid tadi, dia tanya, ini rumahnya siapa tuh yang ada di sini? Kamu nggak tahu rumah ini? Tak tahu. Lah kamu tinggal di Madinah berapa lama? Ini rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husin, bin Ali bin Abi Talib, bin Fatimah Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cucunya Nabi. Akhirnya dia kaget. Diketuk pintunya minta maaf. Cium-cium tangannya Sina Ali Zainal Abidin. Ini hartanya saya kembalikan. Sina Ali Zainal Abidin nggak usah. Kayak itu kalau sudah ngambil, sudah ngasih kan nggak mungkin saya ambil lagi. Sudah buat kamu hartanya, enggak ada masalah. Kamu sudah saya maafkan. Luar biasa akhlaknya. Dituduh nyuri masih ganti maafkan. Mas suatu ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin itu keluar dari masjid keluar dari masjid habis itu ada orang yang kelihatan gak suka di depan masjid datangi kamu orang yang disebut namanya Zainal Abidin Zainal Abidin itu artinya penghias orang-orang yang rajin beribadah kamu yang namanya Zainal Abidin Mas Zainal Zainal Abidin dijawab iya betul kamu itu bukan Zainal Abidin tapi kamu itu Syainal Abidin kamu itu perusak orang-orang yang suka beribadah ini ngomong seperti ini sama orang yang setiap malam tahajudnya seribu rokaat. santrinya banyak santri yang mau marah ditahan, dah diamkan, diamkan kamu itu fajir fasik zalim. gak cuma dirinya sakai orang tuanya dicaci maki juga orang tua kamu itu perampok penipu gila kedudukan caci maki dirinya orang tuanya diem gak jawab selesai orang itu ngomong terima kasih banyak atas nasihatnya Sesungguhnya aibku yang enggak kamu ketahui itu masih banyak. Aib-aibku ini banyak yang enggak kamu ketahui. Kamu dari mana? Dari daerah ini. Ya Allah, dari daerah jauh ya. Sudah nih. Ini ada jubah ini buat kamu. Pelayannya bawa uang enggak? Bawa, kasihkan sama dia. Nangis orang ini. Nangis, sedih dia. Dia bilang, "Wahai Imam, saya itu sebetulnya nggak benci sama kamu, cuma ada satu orang datang sama saya. Dia mengatakan kalau kamu itu bisa buat Sayyidina Ali Zainal Abidin maki-maki kamu, kamu saya kasih seribu dinar." Kata Zainal Abidin, loh kamu kalau mau seribu dinar nggak usah pakai maki-maki saya. Loh, kasih seribu dinar. Nangis orang ini. Kemudian dia mengatakan asyhadu annaka ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi engkau itu memang cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipuji, eh dicaci maki, dihina dirinya, dihina orang tuanya, direndahkan di depan masyarakat. Ngasih uang kok Ya, kalau di kampung yang jenengan ada orang model begitu, tolong saya dikasih tahu ya. Tak caci maki nanti setiap hari istiqomah. Jadi nah, caci maki ngasih uang. Wah, luar biasa. lah habidin. Teruskan lagi banyak para ulama punya kisah-kisah yang semacam itu. Di antaranya ulama yang muta akhirin, yang ulama muta akhirin. Mungkin pernah dengar Habib Abdul Qadir bin Ahmad as dan Ahmad Asgaf itu seorang ulama luar biasa, ilmunya luas. Beliau itu gurunya Al Habib Umar bin Hafid. Bin Hafid itu gurunya. Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf Pasuruan itu juga muridnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad suatu ketika datang ke sebuah majlis. Ketika Habib Abdul Qadir datang, Orang-orang pada berdiri semua salaman, padahal masih ada orang yang ceramah. Dan orang yang ceramah ketika lihat orang-orang berdiri salaman, dia marah. Langsung ketika Bapak Abdul Qadir duduk, dalam ceramahnya dia mengatakan, orang zaman sekarang itu ya hormatnya semua orang kaya. Orang masih ceramah ditinggal salaman karena gara ada orang kaya. Ini ngomong seperti ini di mic depannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Abdul Qadir diem, nggak jawab. Selesai orang ini ceramah, mic-nya dikasihkan ke Habib Abdul Qadir. Suruh nambahkan ceramah juga. Wah, ini kalau ini gambarnya kalau saya begitu kan, ya kesempatan untuk jawab tuh. Ada kesempatan untuk jawab kan? Kasih giliran untuk ceramah berikutnya. Abdul Qadir bin Ahmad, saya tidak perlu menambahkan apa-apa. Semua kalam itu tadi sudah bagus Yuk kita tutup aja dengan doa. Besok sholat berjamaah, selesai sholat pulang. Murid-muridnya tanya semua, Habib, ini tadi orang kurang ajar, mencaci maki kamu. Kenapa kok nggak kamu jawab? Atau kenapa kok nggak kamu marahi? Tapi udah, ada orang tadi enggak apa-apa. Dia itu tujuannya baik kok. Tujuannya dia itu baik. nggak buruk tujuannya. Dan kata si murid, kemudian aku lihat dengan mata dan kepalaku sendiri Beberapa tahun kemudian orang yang mencaci maki tersebut datang sama Habib Abdul Qadir dan mencium kakinya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Kenapa? Karena akhlak. Eh, jangan senang kalau dipuji, juga jangan marah kalau dicaci maki. Itu bukan barometer kedudukan kita di sisi Allah. Dipuji, ya kita terima nggak dipuji, dicaci maki, ya sudah kita terima. Yang penting jangan ada efeknya dalam hati kita. Manusia, manusia, manusia itu rata-rata itu kalau cocok dengan dirinya dipuji. Kalau nggak cocok sekalipun benar dicaci maki. Itu ciri khasnya manusia. Ada orang baik kemudian orang itu masyarakat cocok dipuji sama sama masyarakat Kemudian orang itu berbuat hal yang benar, tapi masyarakat nggak cocok, dicaci maki sama masyarakat. Kenapa? Masyarakat itu muji berdasarkan selera dirinya, bukan berdasarkan orang itu baik apa enggak sebenarnya. Terkadang yang dicaci itu orang yang baik dan yang dipuji-puji itu orang yang jelek. Biasa. Ini keadaan masyarakat kita sekarang ini. Eh, pujian itu sebenarnya malah menjatuhkan, justru cacian ataupun kritikan itu yang malah membangkitkan kita. Tergantung gimana caranya kita menyikapi semuanya itu. Dalam Ihya itu disebutkan, orang itu ketika menghadapi pujian sama cacian itu macam-macam. Ada yang ketika dipuji senang, senang, bangga. Ada yang ketika dicaci marah itu ada ada lagi yang ketika dipuji nunjukkan di mukanya biasa padahal hatinya senang atau ketika dicaci biasa padahal hatinya marah ini lebih bagus kenapa dohirnya sudah benar tinggal batinnya aja yang belum benar ada lagi dia kalau dipuji itu dia nanti kalau orang yang muji minta tolong dia lebih semangat atau kalau dia dicaci kalau orang yang dicaci minta tolong dia tetap nolong tapi enggak semangat seperti kalau yang minta tolong itu orang yang memuji ada lagi yang paling bagus dipuji sama dicaci itu sama nah ciri-cirinya orang ikhlas ketika dia dipuji atau ketika dia dicaci sikapnya dia itu tidak berubah orang yang muji kasih 10 juta orang yang mencaci dikasih ribu rupiah tidak sama berarti nah orang yang baik ciri-cirinya orang yang ikhlas al istiwa'u fil madhi wa dhammi sama ketika dipuji dan juga sama ketika dicaci. Ini orang yang benar-benar ikhlas. Juga perlu kita ketahui kalau ada orang yang memuji kita sedangkan kebaikan itu enggak ada pada diri kita, sama aja dia itu menghina kita. Kita pikirkan. Ada orang datang sama kita. Besok bilang, "Keringatnya kamu ini baunya seperti minyak kasturi. Nah, ini orang minta diajar ini berarti. Berarti kita gimana kalau diomongi seperti itu? Marah kan? Jelas. Langsung keringat semua orang tahu keringat itu baunya tidak enak kok dibilang baunya wangi. Nah, orang memuji pada kebaikan yang enggak ada pada diri kita, pada hakikatnya dia itu menghina kita. Kamu itu Masya Allah ya, setiap malam tahajud, padahal bangun tidur jam 7. Sholat subuhnya kesiangan. Itu kita kadang dipuji seperti itu senang. Padahal kita tahu kita tuh nggak seperti itu. Apa beda sama keringat tadi itu? Sama. Keringat dibilang wangi, orang yang nggak pernah tahajud dibilang suka tahajud. Kita ketika menghadapi pujian jangan terlalu bangga. Karena bisa jadi orang yang memuji itu bukan orang yang benar-benar ikhlas. Kalau pujian ikhlas gak ada masalah. Yang gak benar itu kalau pujian karena menjilat. Dia memuji kita karena dia kepengen kita itu senang sama dia. Ini yang gak boleh. Dan ini banyak di zaman sekarang para penjilat itu banyak. Jangan sampai kita tertipu. Ketika dia memuji dengan kebaikan yang enggak ada pada diri kita, suatu saat dia akan mencaci kita dengan keburukan yang enggak pernah kita lakukan. Makanya kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, "Man ahabba, barang siapa yang suka Ayusofa bima sa'indahu indahu minal khair, yang tidak suka ketika disifatkan dengan kebaikan yang gak yang dia itu suka ketika disifatkan dengan kebaikan yang tidak ada pada dirinya dan dia benci ketika disifatkan dengan keburukan yang ada pada dirinya maka ketahuilah orang tersebut adalah tukang ria dia bukan orang yang ikhlas tapi dia orang yang suka berbuat ria hati-hati dengan orang semacam itu mudah-mudahan kita oleh Allah SWT diselamatkan dijadikan hati kita hati yang bersih hati-hati kita itu sama ketika menerima pujian atau ketika menerima cacian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.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 Allah Ahmad bin Isa wal Habib Baidillah bin Ahmad bin Isa wal Habib bin Sayyidina al Zadul Ustaz al Adam al Faqih al Muqaddam Muhammad bin Ali Balwi thumma lirul Habib bin Sayyidina al Zadul Syekh Rahman bin Muhammad as wal Habib Bakar Sakran wal Habib Ali bin Ubakar Sakran wal Habib Abdullah bin Ubakar al Zadul Akbar wal Habib Bakar an thumma Abdul Habib bin Fakhrul Zuhud Syekh Abu Bakar bin Salim wal Habib Ahmad bin Muhammad al Habsyi wal Habib Abdul Rahman al Jufri mul Arsi thumma Abdul Habib bin Yusuf bin Abid al Hasani thumma Abdul Habib bin Qutb al Anfas al Habib Umar bin Abdul Rahman al Adawsa Syekh Al bin Abdul Bara thumma Abdul Habib bin Qutb al Syad wa Bad wal Bilad al Habib Abdul Habib bin Alwi al Haddad wal Habib Ali bin Abdullah al Idrus wal Habib Ahmad bin Zain al Habsyi wal Habib Ali bin Abdullah Segaf thumma la Abdul Habib bin Zaid al Zaid al Habib Segaf bin Muhammad al Segaf jami' auladu thumma Abdul Habib Hasan Musail al Bahar wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wal Habib Bakar bin Abdullah bin Talib al Atas thumma syarul habibina sayyidina Ustaz Al-Habib Muhsin bin Ali bin Asikaf al habib rasyana kunna qudwatana al habib bin Ali bin Muhammad al-Habsyi al habib Abdul Qadir bin Kidban al habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya al habib Abu Bakar bin Muhammad Asikaf al habib Ibrahim bin Aqil Asikaf al habib Saleh bin Muhsin al-Hamid al habib Abdul Qadir bin Rahman Asikaf al habib qudwatana Muhammad Anis bin Alwi al-Habsyi al habib Ulana Ustaz Muhammad Najib bin Asikaf al habib Saleh bin Muhammad Asikaf wa usulihim wa furuhim wa wa masayikhihim wa ikhwan mutasyabina ila majma'in thumma ila arwi awliya hadhil baldah wa syahil dihil jihadil jiha bihaihi ma anallahu azrani min Allah wa anallahu yas'aluna min alladziina yastami'una al-qaul fa yatabu an ahsana wa anallahu yaftahu alaina wa ala auladina futuhal arifin wa yufiqihina wa iyyahum fid din wa yahdina wa iyyahum ila sabil wa yu'allimna ta'wil ويجعلنا ويجعل سيدنا محمد لنا شيخا ومرشدا ودليل وان الله يدل امرنا ويسوي واخلاقنا ويسوي وارزقنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويزاودنا تقوى ويحفظنا من كل اذى وبلوى ويقضي جميع ديوننا دينا دنيا بالميسره وديننا الاخره بالمغفره ويهب لنا واياهما وهب لكم الرجال من العلوم من والاعمال واخلاق وليات والى حضرتنا والى حضرتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ارفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا ما اهل الكنس انثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارتزق كل حلالا دائما وأهل قلادتك يا علماء نهدى بالخير ونكفى كل الشر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأكر برضا منك العيون وقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أن تكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من